Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala Hamda mustaghrikin Lifadlihi wajudihi wa amtinanih wa الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا معترف لتقصيره في العبادة والطاعة الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا ذاكرين والتائبين وصلاة الله وسلامه على الرسول الكريم المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا زين لساننا بذكرك اللهم يا ربنا زين لساننا بذكرك وجوارحنا وجوارحنا باتباع نبيك واقذف بقلوبنا محبتك ومحبة حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا كما أنعمت على أحبائك من الخيرات والطاعات فأنعمنا بها إنك أنت المنعم اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع الزمرة الذاكرين والتائبين وزمرة حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat Alhamdulillah Pada malam hari ini kita bisa mm, Terus mengistiqomai acara pengajian mingguan kita setiap malam Selasa, Senin malam Selasa ini ada sebagian dari saudara-saudara kita yang biasa istiqomah pada majelis ini sepertinya banyak di antara mereka yang terhalang oleh derasnya air hujan semoga ketidakhadiran sebagian dari saudara-saudara kita tidak mengurangi barokah dan manfaatnya majelis ini dan semoga barokah dan manfaatnya majlis ini dilimpahkan kepada yang hadir dan kepada yang tidak hadir sehingga apapun yang kita lakukan ini adalah benar-benar dilihat oleh Allah sebagai amal baik yang manfaatnya akan dirasakan oleh kita dan orang-orang yang mengaku mereka itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada mukaddimah pembacaan kitab Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari ada sedikit ajakan untuk kita merenung bahwa kita ini diberi oleh Allah lidah mulut kalau Nabi Muhammad sudah mengingatkan dalam riwayat yang benar sahih kullu kalam ibni kullu kalam ibni adam alaihi lalah omongan-omongannya anak Adam itu akan dihisap dihitung nanti dan jadi malapetaka petaka untuk anak Adam itu sendiri kecuali zikir kepada Allah dan amar ma'ruf nahi mungkar jika omongan kita itu bukan zikir kemudian juga bukan mengajak kepada kebaikan kemudian juga tidak menganjauhkan orang dari kemungkaran ini di dalam ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga banyak dari kita ini mungkin kurang peduli dengan apa yang diomongkan ini digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biarpun ini mulut ini kecil bentuknya tapi telah banyak menjerumuskan orang-orang ke neraka jahanam maka sebab alangkah baiknya jika kita senantiasa memperhatikan apa yang kita ucapkan merenungi apa yang kita ucapkan kita tidak mengucapkan kecuali kita yakin itu ada faedahnya untuk kita apalagi orang yang sudah rajin ngaji setiap hari kemudian sudah kenal kebaikan Kalimat zikir pun sudah banyak dihafal oleh dirinya. Akan tapi kenapa yang diucapkan masih saja sesuatu yang tidak ada pahalanya atau bahkan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di antara kita ini harus membuat satu koreksi. Cobalah barangkali direkam omongan kita sehari ini kita ngomong apa ya. Kadang-kadang kita ini ngomong omongan yang tidak ada artinya tapi bersemangat sekali barangkali ada yang masih ingat di antara ah sebagian dari kita kadang-kadang ngomongkan ribut sama temennya gara-gara tebak-tebakan siapa yang ngegulkan <laughs> di Piala Eropa kemarin siapa yang satu ngomong si A bukan si B si A si B anda ini anda betul kan ah ini urusan siapa yang ngegulkan bola itu ribut kayak membahas masalah apa saja belum lagi nanti bercerita tentang wah mobil ini produk mana Jepang atau Jerman atau Eroam meributkan nah, lebih bagus mana ini produk Jepang sama Jerman wah ini lebih hebat mana nih ribut setengah jam ngomongkan mobil pun dia juga tidak beli dua-duanya nah, ini kadang-kadang omongan yang unik sering dihadirkan di dalam perbincangan kita, tapi semuanya tidak ada maknanya. Coba direkam dan dia sadar merenung sambil tidur, bakal tertawa. Jadi ada syahwatil kalam itu ada orang punya syahwat untuk berbicara, ngomong yang nggak ada gunanya, ngelantur sana sini, padahal sebetulnya lucu ya. Dari kejauhan tuh, itu mobil apa gerak-gerak? Avanza. Ah, ah, betul kan? Terus lakukan lagi. Oh, kalau itu dari kijang-kijang ini. Eh. <laughs> ini apa ini semuanya? Ini kerjaan apa? Apa faedahnya? Apa? Jadi ada sebagian dari kita itu ini contoh saja dan apa-apa apapun yang terjadi lebih banyak dari ini semua. Kalau ibu-ibu punya khas lain lagi itu Cerita tentang roknya artis tuh mereknya apa tuh warnanya apa yang ungu tuh. <laughs> Allah. Jadi memang ada sebagian dari kita ini terbawa oleh syahwat kalam, ngomong yang tidak ada maknanya, tidak membawa faedah untuk dirinya, tapi tidak disadari. Jadi cobalah sesekali beli alat rekam ya, 24 jam direkam atau 8 jam. Kira-kira omongan kita tuh apa sih? Setelah itu mau tidur direnungi lagi. Insya Allah itu dapat pahala untuk mengoreksi diri kita agar ngomong enggak-enggak. Belum lagi bohong kadang-kadang. Bohongnya sehingga rekaman ini kalau ketahuan orang lain mungkin nggak mau. Wah malu saya kalau ketahuan orang lain. Padahal malaikat tidak pernah lepas di dalam mencatatnya. Dan Allah senantiasa tahu. Ini barangkali memang harus kita mencoba mengurangi pembicaraan yang tidak ada artinya. Dalam riwayat sahih dalam Syama'il Muhammadiyah disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu kalau mau berbicara sahabat Nabi itu kalau mau menghitung omongan Nabi Muhammad Saya akan bisa menghitungnya jadi tidak banyak ngomong itu, Syahwat ngomong. Jangan dianggap yang punya syahwat ngomong itu asal orang bukan ustadz pun penceramah kadang-kadang syahwat ngomong. Kalau sudah di sebuah majelis kalau tidak disuruh ngomong itu gak enak. Biarpun itu ustadz tentunya tidak akan ngomong kecuali diperlukan dan dibutuhkan. Ada manfaatnya atau tidak. Ini adalah lidah ini. Sehingga benar-benar kalau sudah dia bisa menjaga dari omongan yang mubah dipilah-pilah maka tentu kepada ngomong yang haram ini akan bisa menghindari obrolan yang tidak ada artinya hindari teman yang biasanya ngobrol yang enggak-enggak tidak di gardu, tidak di masjid, tidak di pesantren kadang-kadang omong majelas. kalau di sebuah pesantren namanya majelas, setiap malam Jumat biasa ngobrol di lapangan tuh ngalor ngidul nih yang tidak pantas bagi ahli ilmu ngomongkan sesuatu yang tidak ada gunanya sama sekali Iya kalau yang dibahas tentang bagaimana program ke depan dakwah kita, mungkin membahas satu kajian masalah fikih atau kalau pengen bercerita-cerita yang indah tentang suri dan yang mulia bagaimana perjalanan dakwahnya Imam Hasan Basri bagaimana pernah perjalanan dakwahnya Imam Syafi'i bagaimana perjalanan ini Masya Allah kalau berbicara tentang kisah-kisah kisah cinta yang mulia bagaimana kisah cinta yang dihormati eh, jadi ada yang bermakna bukan asal ngomong ngalor ngidur ngalor ngidur dan bagi orang yang mencari ridha Allah itu adalah tidak bakal masuk dalam catatan jadwalnya. Enggak ada. Di dalam jadwal akan ditulis jam ini aku adalah begini, jam ini aku begini, jam ini aku begini. Tidak ada jam sekini aku harus ngomong lantur yang tidak ada artinya. Maka ini barangkali yang harus kita perhatikan di dalam kita itu menjalani uh, hidup ini dengan menjaga lidah kita agar ngomongnya itu kita perhatikan. Nah, Tadi kita sebutkan semuanya akan dipertanyakan kecuali dikir kepada Allah. Ngomong yang baik. Kalau tidak adalah ngomong. Kalau tidak diam. Mangkana yuminu billahi wal yawmil akhir. Kalau memang orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir fal yakul khaira. Sebaiknya ngomong yang baik. Ol yasmut atau diam. Ngomong yang baik atau diam. Baik jadi ngomong itu sendiri ada hawa nafsunya, hawa nafsu ngomong lantur, ngomong sini, ngomong situ yang tidak ada gunanya. Itu adalah muqaddimah sebelum kita memasuki pembahasannya yang akan kita baca dari kitab Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada Al-Hikmah Al-Thaminah wal-Arba'un Hikmah yang berapa ini? Kok? Oh, berapa? 48 40 ini kok dikasih 48 47 baik 47 Al-Hikmah As-Sabi'atu wal Arba'una Hikmah yang ke-47 Qala al-musannif rahimahullah ta'ala Nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum Fid darin amin ila angkol Latad suruki zikro. Jangan kau tinggalkan zikir kepada Allah Li'adami hudhurika ma'allahi fihi gara-gara kamu tidak bisa khusyuk hadir jangan gara-gara nggak bisa khusyuk lalu ah saya pun dikir nggak khusyuk mending nggak usah dikir, jangan jangan kamu tinggalkan li li'adami hudurika karena kamu tidak bisa khusyuk ma Allah dengan Allah fihi di dalam berzikir kenapa li'anna ghaflataka sebab kelalaianmu itu an wujudi dzikrihi asyaddu sebab lalai dari berzikir lianna ghaflata an wujudi dzikri sebab lalai dari berzikir dengan lidah tadi itu asyaddu lebih parah min ghaflatika daripada kelalaianmu fi wujudi dzikrihi masih dengan berzikirnya lidah. Jadi zikir itu ada dengan lidah, ada dengan hati. Jangan gara-gara tidak bisa berzikir dengan hatinya lalu tidak mau berzikir dengan lidahnya. Sebab kalau orang kalau sudah orang tidak hatinya tidak bisa berzikir lidahnya tidak bisa berzikir itu lebih parah dibanding yang hanya berzikir dengan lidahnya saja. Kita beri makna dahulu secara harfiah baru nanti kita syarahi. Fa'asa barangkali dengan harapan dengan itu semua dengan zikir di lidahmu saja biarpun kamu tidak bisa khusyuk ayyarfa'aka akan mengangkatmu min dzikrin dari zikir ma'awujudi ghaflatin dengan lalai zikir dengan lalai akan diangkat ila zikrin ma'awujudi yaqdotin zikir dengan sadar jadi zikirmu yang hanya di lidah saja tadi yang tanpa dibarengi dengan kekusuhan itu masih lebih bagus daripada lidahnya tidak berzikir dan hatinya juga tidak berzikir barangkali dan semoga zikir yang hanya dengan lidahmu itu nanti akan membawamu kepada zikir dengan lidah dan hatimu semoga itu semua bisa mengangkatmu dari zikir yang dengan lalai lalainya hati diangkat ila zikrin ma'wujudi yaqdatin zikir dengan sadar kalau kamu zikir ada orang zikir tapi nggak sadar kalau dia zikir nanti lambat laun perlahan demi perlahan akan meningkat kepada sadar kalau dia zikir. Masih belum khusyuk nanti. Jadi ada orang zikir gak sadar dia zikir, yang kedua adalah zikir sadar ia zikir tapi belum khusuk dan nanti yang paling hebat menyadari zikir dan dia khusuk kalau dia itu zikir. Nah, ya ada zikir yang tidak khusuk mengucapkan kalimat itu masih lumayan bagus latah yang terhormat daripada latah nyebut yang enggak baik kan ada orang latah nyebut barang-barang jelek ya ha, apa ayo Allah subhanallah biarpun itu kan tidak disadari dia zikir karena latahnya tapi latah zikir masih bagus ya jadi Wa min dzikrin ma'wujudi dan nanti ada peningkatan setelah engkau zikir dengan sadar kalau kamu berzikir nanti bisa terangkat lagi ila dzikrin ma'wujudi hudurin dengan zikir dibarengi dengan kekhusukan hatimu. Khusuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzikrin ma'wujudi hudurin dan setelah itu ningkat lagi. Nah, ini tingkat lagi yang keempat paling tinggi setelah itu kamu akan diangkat kepada zikir dengan khusuk diangkat lagi ke zikir zikir kepada Allah ma'a ghaibati ma siwal madhkur dengan lenyapnya dengan hilangnya dengan lupanya kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini tinggi. Kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang yang mustaghrib sudah tenggelam di dalam zikir Allah, Allah enggak sadar. Jadi yang diingat hanya Allah, jadi selainnya tidak menyadari itu semuanya. Ini makom makom fana, makom yang tinggi sekali. Sehingga para kekasih-kekasih Allah ini ada yang di saat ingin di operasi ada bekas tombak, ada tombak nancap, mau dicabut sakit, jangan. Nunggu saya akan melakukan sholat atau dia melakukan dikir di saat aku dikir cabut nanti. Ia melakukan dikir kepada Allah dicabut tidak kerasa, sudah. Tidak merasakan yang demikian ini. Masa iya? Ya, kita belum nyampe karena kita belum bisa berzikir seperti beliau. Kalau nanti para bapak sudah bisa berzikir seperti beliau baru bisa ngomong, "Oh iya, nyampe." Karena itu adalah pengalaman rohani yang tidak bisa diceritakan kecuali kepada orang yang punya pengalaman sama. Jadi ada pengalaman rohaniyah itu seperti pengalaman zaukiyah. Zuk itu rasa. Orang kalau pernah ngerasain madu, cerita sama orang yang belum makan madu. Pusing enggak caranya? Madu itu ma manis. Kayak apa sih? Kayak gula? Bukan. Kayak permen? Bukan. Kayak manggis? Bukan. Kayak apa sih? Nggak ketemu karena itu urusan untuk perasaan. Terus gimana agar tahu? Ambil sendok, sendokin madu, masukkan mulutnya baru ah, uh, begitu. Nah ini, ini adalah masalah dauk, masalah perasaan. Begitu pengalaman rohani. Ada orang yang merasakan nikmat di dalam sholat. Jangan tanya kok bisa nikmat di dalam sholat. Berusahalah nanti kalau sudah sampai, Anda akan bisa merasakannya. Dan Anda pun tidak bisa cerita, kecuali kepada orang yang punya pengalaman sama. Ini adalah daukiyah. Jadi bagaimana orang bisa hadir khusuk sampai lupa kepada selainnya Allah. Wa madzalika Allah bi'aziz disebutkan. Ini mengutip Al-Qur'an yang demikian itu tidaklah sulit bagi Allah untuk mengangkat orang yang berzikir dengan lalai menuju zikir dengan sadar kalau dia berzikir. Dari zikir sadar kalau dia berzikir menuju zikir dibarengi dengan khusuk apa yang ia baca dan dihayati apa yang ia baca. Dan setelah ia bisa menghayati yang ia baca ditingkatkan lagi oleh Allah menjadi dia itu lupa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada orang di saat berzikir ada ular masuk dari jubah kanannya ke jubah kirinya tidak ada yang tahu. Semua orang pada bubar dia hanya masuk ya Allah, Allah. Kenapa bisa semacam itu? Gak masuk akal. Pak, itu loh orang sana itu nonton bola. Ah. Nonton bola ya. Eh. Itu rotinya diambil gak sadar. Mana tadi? Ah. Padahal di hadapannya itu nonton bola. Ayo. Sudah ada kebayang, sudah mulai deket ya nyambung sudah. Lagi serius. Uh, Allah Allah. Um. Mana sih Siapa yang ambil? <laughs> Dia tidak tahu rotinya yang ditunggu-tunggu maunya nanti kalau sudah kegul mau makan. Gul sana, saya gul sini. Rupanya diambil sama sudah nggak tahu itu bisa. Sampai dikinikan baru kaget. Ah, ah, ya, mukanya dibikinin, datit. Jadi bisa kenapa kita menghadirkan makna kayak begini susah? Mungkin di saat orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lupa selainnya. Ini adalah tingkat yang tinggi. Dan itu pemberian dari Allah. Maka perbanyaklah untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Aku minta pertolongan darimu ya Allah. Bantulah agar aku bisa zikir benar ya Allah. Zikir yang benar susah. Tapi harus dimulai dong dengan zikir. Zikir dengan lidah Allah, Allah, la ilaha illallah. Ya ini. Zikir dengan lidah itu penting. Jadi memang itu martabat pertama, harus kita memulai dari di sini. Jangan sok, ah, kalau saya bisa cukup zikir dengan hati saya. Sudahlah. Jangan berlebih-lebihan. Dikir lidah sendiri itu juga ada pahalanya. Ada orang sebagian yang penting hati saya ingat kan. <laughs> Iya. yang penting hati saya ingat. Lidah ini punya tugas juga dan ada pahalanya sendiri. Jadi ada kalau orang berzikir dengan lidahnya saja biarpun hatinya belum bisa khusuk masih lumayan. Ada seorang mengadu kepada seorang guru, ya Syekh, saya, saya itu bisa zikir tapi nggak bisa khusyuk. lalu bagaimana? Bersyukurlah kepada Allah dan katakan, Alhamdulillahilladzi zayyana lisani bidzikrih. Segala puji bagi Allah yang telah menghiasi lidahku dengan zikir daripada ngaco. Ngomong nggak karu-karuan. Jadi kalimat yang baik yang diucapkan lidah ini akan membawa juga ada pengaruhnya kepada hati perlahan demi perlahan bisa khusuk. Begitu sebaliknya omongan jelek biarpun itu hanya guyonan akan dirasakan nanti. Akan mengotori hati dan ini banyak riwayat-riwayat tentang kalau orang gunjing-gunjingnya mah guyonan. Tidak hanya guyonan aja kok punya guyonan. Gunjing dengan lidahnya guyonan tidak tidak dibarengi dengan kebencian di dalam hati ternyata gunjingan yang hanya diucapkan oleh lidah itu akan mengotori hatinya menjadi gelap ada begitu sebaliknya kalimat-kalimat mulia yang dikuman yang dibacakan dikir-dikir kepada Allah yang dibacakan oleh lidahnya maka itu pun akan bisa menjadikan hatinya itu jernih jadi tetap jangan sampai kita meninggalkan dikir dengan kalimat dengan alasan tidak bisa khusyuk Zikir dengan lidah itu seperti orang yang ngadu kepada Allah. Kalau belum bisa khusuk paksa zikir dengan lidahnya, ya Allah. Seolah-olah ngomong begini. Ya Allah, hati itu hanya Engkau yang merubah-rubah ya Allah dan aku tidak bisa mengatur hatiku ya Allah. Mau khusuk susah ingat macam-macam ya Allah. Ya karena aku tidak bisa ngatur hatiku ya Allah, maka yang bisa aku atur sekarang lidahku ya Allah, maka cukup aku hanya mengatur lidahku saja ya Allah. Nah ini pasrah sehingga saya atur lidahku, aku tidak ngomong kecuali yang baik ya Allah, dijaga. Dan ternyata menjaga lidah ini dengan zikir-zikir kepada Allah ini banyak faedahnya. Membiasakan dengan zikir kepada Allah ditambah mukotimah yang kami bacakan tadi dari ngomong yang tidak ada artinya. Nanti ketemu. Setelah itu akan muncul satu sifat watak kebiasaan karakter orang soleh. Kita punya ketemu seorang alim. Gitu. Misal Hal Habib Umar bin Hafid radhiyallahu wa ardoh. Beliau itu kalau ketemu itu biasanya kalau ada tamu waktu itu kita menemani beberapa ulama kiai yang dari Indonesia. Hidangan makanan dihadirkan. Setelah itu beliau belum nongol, tiba-tiba beliau muncul apa kalimat yang diucapkan? Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Masya Allah. Para tamu yang terhormat dalam bahasa Arab tentunya. <laughs> Makanan ini bukan tujuan. Tujuan yang terpenting adalah bertemunya hati kita di dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai, pergi. Nanti nongol lagi. Kalimat yang indah. Jadi rupanya dengan tidak banyak ngomong begitu, kedatangannya itu omongannya ditunggu-tunggu. Ngomong apa lagi nanti? Allah. Lalu itu orang yang sudah hatinya apa kalimatnya selalu baik, ngokok-ngokok gur kan ada ya orang gur bagaimana ngundang tawa orang sampai kadang ceramah dijadikan bahan untuk membuat tertawa terus bagaimana Nabi Muhammad sudah menyebutkan hidayah tidak bisa dibarengi dengan tawa agak-agak begitu jadi ada jadi kebiasaan itu kebiasaan kalau namanya kebiasaan itu rusak hidayah akan dimuntahkan oleh hati jika hatinya orang tersebut suka ngakak-ngakak. Tertawa boleh, guyon boleh, tapi ada batasnya. Nabi Muhammad pun pernah guyon. Dengan Siti Aisyah kejar-kejaran. Ayo Aisyah kebut-kebutan, kejar-kejaran, kejar-kejaran. Biasa. Sayyidina Umar gulat. Ya, tapi wajar. Tapi kalau setiap saat harus dengan tertawa, dengan begini, dengan begitu, ah, dengan kalimat-kalimat yang tidak ada gunanya, maka itu bukan urusannya ahli Allah, bukan urusannya orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir-zikir yang harus kita hadirkan, utamakan zikir yang pernah dibaca oleh Rasulullah. Semua zikir adalah bagus tapi semuanya ada tempatnya masing-masing. Al-Quran bagus, tidak ada kalam, tidak ada kalimat sebagus Al-Quran. Tapi kapan Al-Quran dibaca? Ada tempatnya masing-masing. Maka di sini harus ada ketawaduan. Jangan gara-gara Ustadz Al-Quran saja selalu kemana-mana ngomong paling baik omongan adalah Al-Quran. Ya. Jadi sehingga Al-Quran dibaca memang Al-Quran dibaca kapan saja bagus tapi ada tempatnya masing-masing kapan Al-Quran harus dibaca dan kapan dikir-dikir yang lainnya itu lah apa semestinya dibaca jadi ada tempatnya dan ini termasuk kasih sayang Allah kepada hambanya termasuk tanda kasih sayang Allah kepada hambanya itu adalah apa? di model-model bentuk ketaatan dan kebaikan agar kita tidak jenuh. Coba kalau ibadah kepada Allah cuma sujud melulu ya jenuh. Tapi sesaat dikir, dikir pun ternyata di dimacem-macemin. Sesuaikan kadang-kadang sesuai dengan pengaduan di dalam hatinya karena dia barangkali uh, punya penyakit selalu menyebut ya syafi syafi ya syafi ya syafi. Mungkin dia adalah orang yang rizkinya kurang lalu menyebut kebesaran Allah ya ghani ya ghani ya ghani. Mungkin dia adalah orang yang uh, selalu kena musibah nyebut ya sobur ya sobur agar diberi kesabaran. Ini ternyata ada untuk menyesuaikan dengan irama irama apa so, apa rasa yang ada di dalam hatinya dan itu menghantarkan kepada kekhusuan. Jadi tidak satu model saja. Makanya zikir itu ada tempatnya masing-masing dan upayakanlah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah afdalu dzikri alamu annahu la ilaha sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah tapi apakah benar jika la ilaha illallah nanti diletakkan waktu makan la ilaha illallah makan boleh bagus tapi doa makan yang diajarkan Rasulullah dulu baru ngomong la ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah paling bagusnya kalimat tapi kapan meletakkannya jadi ada sebagian orang sombong dengan dengan zikirnya mentang-mentang mengerti ahli la ilallah ahli ahli tahlil la ilallah dikit-dikit la ilallah bagus ada masing-masing maka diwarna-warnai dan diletakkan pada tempatnya itu sebisa mungkin ada zikir yang dibaca setelah sholat Al-Quran paling bagusnya kalimat tapi ternyata Rasulullah sendiri yang mengajarkan habis sholat fakul rokuli sholatin Allahumma inni ala dikri wa syukri. Habis sholat baca Allahumma inni ala dikri wa syukri wa husni ibadati. Habis sholat baca subhanallah subhanallah subhanallah. Lah ini lebih bagus daripada membaca Al-Qur'an tentunya karena apa? Ini yang diajarkan Rasulullah. Nanti baca Al-Qur'an di tempat lain. Bacaannya iya Al-Qur'an lebih bagus dari ini, tapi ini pada tempatnya. Kalau sudah assalamualaikum baca ini, Dahulukan ini yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nih. Tapi kalau mau diganti ya boleh-boleh saja setelah assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh langsung bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitab ya boleh-boleh saja kenapa cuman kita pengin bagaimana kita meletakkan sesuatu pada tempatnya kalau tahu kalau tidak tahu ya maklum kalau tidak tahu ya setahunya maka dari itu apa yang anda lakukan selama ini setelah melakukan solat dengan berzikir subhanallah astaghfirullahaladzim istighfar 30 kali. Alhamdulillah membaca ayat kursi itu ada semuanya ada tasbihnya subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah kemudian membaca Allah inna la dzikri wa syuruh husni ibadatik itu semua adalah datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ada kalau ada orang mengatakan dikir setelah sholat itu tidak ada ini bermasalah Dikir setelah sholat itu ada banyak riwayat-riwayat yang diriwayatkan riwayat dari oleh Imam Bukhari dan Muslim riwayat-riwayat yang sahih yang mengajarkan kita untuk berzikir setelah melakukan sholat kemudian masalah mengeraskan dan tidak mengeraskan itu boleh-boleh saja suka-suka nah, suka-suka nah, tidak ada masalah eh, bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahasanya inna raf as-sauti bidzikri kana fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya mengangkat suara di dalam berzikir itu ada pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau ngeraskan suara mangga pelan-pelan juga boleh sebab mengangkat suara juga pernah ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya sudahlah hilangkan kesombongan. Jangan gara-gara Anda grup yang biasa mengeraskan suara lalu merendahkan orang yang gak mau mengeraskan suara. Atau sebaliknya, yang biasa melirihkan suaranya kalau ngelihat orang mengeraskan suara kayak ngelihat syaitan. Ush, bid'ah masuk neraka. Ini tidak benar. Apakah lupa hadis Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya raf as-sauti mengangkat suara bidikri dengan zikir. Nah, itu adalah fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi itu adalah ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir ya. Uh, yang jelas masalah zikir itu adalah sunnah. Kemudian lebih daripada zikir-zikir sholat itu, Anda harus punya zikir-zikir yang sifatnya memberikan menambahkan ketawakalan kita kepada Allah. Siapa yang tidak takut sama kala jengking? Takut ya. Siapa yang nggak takut sama sihir? Takut. Tapi bagaimana kita berlindung dari kalajengking, sihir, gigitan ular atau jahatnya orang yang mau berbuat jahat? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada zikir-zikir yang inti makna isi zikir itu untuk kita minta perlindungan dari Allah untuk hal yang demikian ini. Maka perlu untuk kita baca agar kita semakin kokoh mengingatkan hati kita bahasanya kita minta perlindungan kepada Allah. Nah, ini perlu juga. Dan ini juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada zikir-zikir yang semacam itu dan sudah dikumpulkan oleh para ulama-ulama seperti Imam Haddad mengumpulkan di dalam Wirdul Latif. Wirdul Latifnya itu ada kumpulan hadis-hadis Nabi SAW tentang doa-doa Nabi Muhammad SAW yang banyak dikumpulkan di situ, dibaca. Itu adalah semua yang dibutuhkan oleh orang. Tidak ada kebutuhan Anda kecuali sudah dikumpulkan dalam wirid yang ringkas oleh Imam Al-Haddad rahimahullahu taala. Pengen rezeki ada di situ, takut punya utang ada di situ, takut sama sihir ada di situ, takut sama binatang-binatang buas ada di situ, takut am. Jadi ada semuanya. Dari mana itu? Itu bukan ngarang doa tapi diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kita punya pegangan zikir yang semacam itu agar kita punya ketawakalan, keyakinan dan dengan keyakinan itu akan ditolong oleh Allah dan benar nanti akan diwujudkan oleh Allah sehingga aman tidak usah takut lagi urusan sihir masa seorang ahli pengajian masih takut sama sihir sihir memang ada sihir ada tetapi kalau sudah membaca itu semua ini resep Nabi Muhammad aman Termasuk anak-anak baca zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada anak kita mau tidur kita bacakan qul a'udzu qul a'udzu falaq qul a'udzu binnas. Kemudian kita tiupkan di wajah mereka, di tubuh mereka. Insya Allah akan dijaga dari godaan jin, godaan yang terlihat dan yang tidak terlihat. Itu adalah jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca agar aman. Dan juga ada satu zikir yang lebih diringkas Memang zamannya zaman malas ya. Imam Haddad nanti Imam Nawawi punya hizib besar ya. Hizib itu adalah kumpulan dikir-dikir yang diambil yang diambil dari ayat suci Al-Qur'an dan juga diambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Haddad juga punya. Nah, ini banyak, cuman kadang sebagian orang susah menghafalnya. Maka ada yang coba kita ringkas, kita sedikitkan itu di dalam Wirdul Fatih itu semua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita mulai dengan istighfar itu ya. Istighfar adalah zikir yang perlu Nabi Muhammad itu tidak pernah meninggalkan istighfar. Yang tidak punya dosa diampu, yang tidak punya dosa pangkatnya paling tinggi beliau tidak pernah meninggalkan majlis kecuali sudah berzikir 70 kali dalam riwayat 100 kali itu Nabi Muhammad yang tidak punya dosa nah kalau kita yang punya dosa 100 kali kita ribuan kali barangkali semestinya kita membaca. Tapi paling tidak kita ngikut Rasulullah lah sehari seratus kali lah. Maka baca istighfar seratus kali. Itu yang ada di dalam al wirtul Fatih itu seratus kali istighfar. Jadi utamakan, pertamakan istighfar. Setelah itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ada dalam riwayat sahih ya barang siapa membaca sholawat 10 kali di pagi hari 10 kali 10 sholawat di sore hari maka akan dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya ini perlu membaca sholawat itu minimal itu jadi baca sholawat ala kadarnya ya kalau bisa diperbanyak jangan ala kadarnya lalu satu-satu tidak harus ada sholawat di dalam mirid tersebut kemudian setelah itu membaca istighfarnya Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu dolimin zalimin itu adalah untuk membuka balang yang punya kerupakan punya kesumpekan, punya keluh kesah. Itu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Jadi memang perlu kita memahami bacaan ini eh, faedahnya apa? Memang membaca itu karena Allah, tapi memahami ini agar kita semakin bergantung kepada Allah. Itu ceritanya Nabi Yunus itu berada di kegelapan, di dalam kegelapan, di dalam kegelapan. Di saat Nabi Muhammad, Nabi Yunus di dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk itu membaca doa ini lalu dibuka oleh Allah dari kegelapan tersebut. Kegelapan Nabi Yunus karena waktu itu di tengah malam Kegelapan yang kedua berasal di dasar laut. Kegelapan yang ketiga Nabi Yunus berada di dalam perut ikan dan dalam keadaan beliau itu gundah. Minta ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzulimin. Lalu Nabi Yunus diantarkan kembali ke daratan di siang harinya. Keluar Nabi Yunus dari perut ikan, dari perut laut, dari dari dasar laut dan dari kegelapan malam. Setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibebaskan daripada kegelapan tersebut. Ini kisah Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ini. Kemudian zikir selanjutnya yang di situ wirdul fatih itu membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi. Aku berlindung dengan kalimat Allah. Kalimat Allah. Kalimat Allah ini adalah eh, uh, kita bertawasul dengan kalimat Allah. Aku berlindung dengan kalimat Allah. Ya, ini adalah untuk dari mana? A'udzu kalimatillah min syarri dari segala kejahatan yang Allah ciptakan. Allah menciptakan harimau. Allah menciptakan ular. Allah menciptakan orang tukang sihir, Allah menciptakan orang jahat. Akan tetapi untuk siapa kejahatan itu nanti? Ya untuk hamba Allah yang lainnya sehingga ini orang jahat, ini yang dijahati, ini ada ular, ini yang gigit, ini harimau, ini yang diterkam, ini ada uh, kalau jengking ini yang disengat. Nah, kita minta berlindung. Kejahatan sudah ada Allah buat untuk untuk mengangkat derajat sebagian yang lainnya. Tapi kita ingin di, kita pengen diangkat derajat kita oleh Allah tanpa disengat kalau jengking. Kan gitu enaknya. Kita pengen diangkat derajat kita oleh Allah tanpa pakai diuji dengan sesuatu yang berat takut kita nggak sabar ya. Memang semua ujian itu akan mengangkat derajat kalau orang itu sabar. Tapi kita ini kelasnya kelas pengen bahwasanya kita menjadi hamba yang syukur melulu. Nggak usah pakai sabar-sabar takut nggak mampu. Jadi maka dari itu minta perlindungan ya Allah. Aku berlindung ya Allah agar engkau jauhkan dari semua ini. Sehingga kalaupun kita tidur sama harimau tidak akan berbahaya untuk kita. Karena apa? Kejahatannya harimau sudah ditahan oleh Allah tidak akan berbahaya untuk kita. Kita tidur sebetulnya ini ukurannya akan dicepet digigit sama ular ularnya begini rupanya nggak cocok ya pindah lagi ke temannya bisa saja sihir pun begitu karena anda sudah minta perlindungan kepada Allah maka yang dikirimkan kepada anda sihir tersebut tidak akan sampai kepada anda dan lolos begitu saja tapi dengan penuh keyakinan bahwasanya ini adalah doanya Rasulullah dan paling mujarab ada doa ini menjadi tidak mujarab kalau kita masih kadang percaya sama dukun Gimana bisa mujarab ini doa-doa sementara dia masih mempercayai komat kambitnya dukun ya. Gak bisa. Ah, dukun tuh mana? Sudah tidak usah takut dengan dukun-dukun itu. Ini resepnya ini adalah paling bagusnya manusia Nabi Muhammad. Mau dilawan sama dukun, sehebat-hebatnya dukun tetap gak bisa mengalahkan ini. Baca dengan penuh keyakinan. Setelah itu tidak usah pusing di rumah saya ada apanya sih? Nggak ada apa-apanya. Tapi setiap malam klotek klotek itu tikus. Pusing itu. Pak ada bunga jatuh. Itu anak-anak main. Kadang-kadang kita terlalu khawatir dengan urusan sihir dan sebagainya. Kalau sudah membaca itu, tidak perlu khawatir lagi. Kalau ada yang khawatir, katakan kurang percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, sudah. Masa orang sering hadir pengajian masih ragu dengan masih khawatir dengan sihir dan sebagainya. Eh, apa itu? Enggak usah. Yakini. Bismillah. Setelah itu apa? Bismillahilladzi ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samil. Bismillah dengan nama Allah. La yadurru tidak akan membahayakan. Semua apa yang ada di langit dan ada di bumi tidak akan membahayakan. Enak. Anda berjalan kemanapun akan aman. Adik-adik putri tidak akan ada yang mengganggu. Dan gangguan yang terlihat dan yang tidak terlihat. Yang terlihat mungkin orang yang mau berbuat jahat dengan kita. Yang tidak terlihat sama. Godaan-godaan ya hawa setan dan sebagainya bisa saja setelah itu baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu adalah al-baqiyat solehah pahalanya luar biasa gede baqiyat solehah itu adalah tanaman surga ini perlu dibaca diperbanyak itu kemudian setelah itu baca kul tiga kali karena membaca kul tiga kali adalah akan diberi oleh Allah kemuliaan yang luar biasa dan itu disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala dan lebih dari itu membaca tiga Al-Quran tiga kulwallah itu itu sama dengan mendapatkan fadilahnya membaca Al-Quran utuh tapi ingat bukan mencukupkan membaca tiga surat ikhlas kulwallah lalu gak membaca Al-Quran tidak itu pahala akan diberikan bagi orang yang masih ingin membaca Al-Quran penuh tapi membaca kulwallah tiga kali dan dapat pahala itu tapi kalau itu sudahlah kalau begitu saya tidak mau baca Al-Quran cukup tiga kali lagi saja gak dapat nanti kemudian setelah itu kul a'udzu falak dengan kul a'udzu birabbin nas. Itu di antara zikir yang kita hadirkan di situ. Baca kul a'udzu birabbil falak dengan kul a'udzu birabbin nas au muawwidzataini. Itu untuk minta kita minta perlindungan. Kalau lihat dari maknanya saja kul a'udzu falak, kul a'udzu birabbin nas malikin nas. Kita minta kepada Allah perlindungan dari Allah dari godaan manusia, waswasnya setan, waswasnya jin, ya. Kemudian kalau kul a'udzu falak itu adalah tentang sihir agar kita terjauhkan dari sihir. Intinya kalau sudah membaca hal-hal yang semacam ini tidak perlu khawatir di zaman sekarang ada macam-macam enggak. Makanya enggak perlu lagi takut di rumahku ada hantunya. Eh, apa itu? Kalau setan mah setiap rumah ada. Sebab Nabi Muhammad sudah menyebutkan setiap kamar mandi ada jinnya, tapi tidak akan berpengaruh kepada Anda karena mereka punya alam berbeda. Ini orang hidupnya sama jin ya, kasihan benar nih, dikit-dikit jin, dikit-dikit jin ya. Kita itu hidup pada dengan manusia. Baik. Setelah itu kita membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Fatihah, membaca akhir surat Baqarah, amana rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli sampai akhir. Kenapa Fatihah sama amana rasul kita hadirkan di situ? Karena ada riwayat dari Imam Muslim rahimahullahu taala Waktu itu Nabi Muhammad lagi duduk dengan malaikat Jibril, ada melangit pintu langit terbuka, turunlah malaikat. Dan malaikat itu menemui Nabi Muhammad, riwayat Muslim, abshir ya Muhammad." Bergembiralah wahai Muhammad binuraini dengan dua cahaya. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, bergembiralah engkau dengan dua cahaya yang diberikan oleh Allah kepadamu. Uti tahuma walam yu'ta ahadun min qablik. Engkau telah diberi dengan dua cahaya tersebut dan tidak pernah ada nabi yang diberi seperti itu. Nabi Muhammad lalu bertanya, "Wa mahuma?" Apa dua cahaya itu? Fahatihatul kitabi, surat Fatihah, wa khawatimil baqarati dan pungkasan surat Baqarah lan taqra harfan minha illa wa utita kamu tidak membaca satu huruf saja dari Fatihah atau akhir Baqarah lalu kamu mohon kepada Allah kecuali akan dikabul oleh Allah jadi Fatihah dengan akhir Baqarah ini sebab dikabulnya doa-doa kita dan ini pun sekaligus yang sering diamalkan sebagian para ulama kalau membaca doa setelah itu mengucapkan Al-Fatihah. Karena ada hadis sahih kalau ada orang mengatakan Fatihah ini bid'ah barangkali dia tidak kenal Imam Muslim rahimallahu taala. Imam Muslim meriwayatkan hadis sahih membaca Al-Fatihah sebab dikabulnya doa. Maka dikabul setelah doa membaca Al-Fatihah atau Fatihah dulu lalu membaca doa. Ini adalah hal-hal yang harus kita ketahui. Itu ilmu, ilmu Nabi Muhammad bukan bid'ah. Kalau bid'ah berarti Nabi Muhammad ahli bid'ah. Imam Bukhari, Imam Muslim yang meriwayatkan juga ahli bid'ah. Ini musibah. Sebagian orang mengatakan, "Oh, tidak usah pakai Fatihah." Ini absir nurain dua cahaya yang tidak pernah diberikan. Berarti yang nggak mau berarti ini umat terdahulu nggak dapat Fatihah dia. Ya? ini uti tahu mawalam yu'ta ahadun mingkoblik engkau diberi dengan dua cahaya yang tidak pernah diberikan kepada nabi siapapun surat Fatihah dan akhir surat Baqarah tidak kamu minta kepada Allah lalu membaca satu huruf kecuali dikabul oleh Allah satu huruf saja apalagi dibaca Fatihah sempurna, apalagi sampai amanah Rasul. Setelah itu, setelah dikir itu dibaca doa sendiri-sendiri. Dan tolong yang ringan itu dibaca pegangan minimal sehari itu sekali, itu paling sedikitnya. Sehari sekali. Kalau ada pengen minta fotokopinya, nanti saya minta di anak-anak sudah ada di fotokopi Rafi, tulisannya sudah rapi. Minimal itu. Kalau pengen ningkat lagi tolong itu adalah kelas TK ya. Itu zikir yang kita buat itu TK nanti mau ningkat baca wirdul latifnya Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala sama rotibul haddadnya itu sudah tingkat itu dan setelah itu yang mau kerja-kerja yang ini sudahlah zikir itu jadi kita perlu punya pegangan zikir agar terjaga kita wallahu a'lam bisawab bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atina tuhtil alai innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Allah berikan kepada kami kekuatan iman berikan kepada kami keikhlasan ya Allah dan berikan kami kepada berikan kepada kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah Ya Allah berikanlah jadikanlah kami ahli istiqomah semua yang hadir di tempat ini semua yang ikut andil dalam pengajian ini ya Allah berikan kepada mereka kekuatan iman ketulusan ketakwaan dan mudahkan segala urusan mereka lapangkan rizki mereka ya Allah dan berikan kepada mereka kemudahan dalam segala urusan mereka Jika ada punya utang, mudahkan mereka dalam membayar hutang mereka, Ya Allah. Ya Allah, jauhkan mereka semua dari kehinaan, Ya Allah. Mudahkan semua mereka, Ya Allah, jauhkan mereka dari segala kemaksiatan. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk ziarah kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk ziarah kepada kasihmu Nabi Muhammad di Madinah. Ziarah, mudahkanlah kami untuk ziarah Makkah, Ya melaksanakan ibadah haji ya Allah ya Allah jika ada yang sakit sembuhkan jika ada yang sakit, sembuhkan. Yang menuntut ilmu, mudahkanlah mereka mendapat ilmu yang manfaat. Yang mencari rizki, mudahkanlah mereka mendapatkan rizki yang halal menghantarkan kepada ridhamu, Ya Allah. Ya Allah, sungguh engkau maha kuasa, Ya Allah. Ya Allah, Jadikanlah kami, jadikanlah istri-istri kami istri yang sangat patuh kepada suami, yang senantiasa membahagiakan, menggembirakan suami dan jadikanlah para suami suami yang bertanggung jawab ya Allah, yang mencintai istri-istri mereka, memberikan kasih sayang kepada mereka sehingga hidup mereka indah dalam cinta karenamu. Hidup mereka adalah hidup yang mulia, mulia karena kau muliakan di dunia bahagia di dunia sebagai mukhtimah kebahagiaan kelak di akhirat dan berikan kepada kami semua husnul khatimah mati dalam keadaan iman ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan ya Allah berikan keikhlasan kepada semua yang membantu masjid ini yang berjuang di masjid ini yang membantu pesantren kami dan mudahkanlah kami ya Allah untuk memperlebar area pesantren kami ya Allah memperlebar tanah pesantren kami ya Allah sungguh engkau maha mendengar ya Allah Engkaulah yang bisa menggerakkan siapapun ya Allah. Engkau yang bisa memberikan pertolongan kepada siapapun. Kami hanya kepadamu lah kami mengadu ya Allah. Ya Allah berikan kepada semua yang membantu pesantren kami adalah orang-orang yang engkau cintai. Dan jauhkan kami dari orang yang tidak ikhlas. Jauhkan dari kami orang yang tidak baik ya Allah. Dan kirimkan kepada kami orang yang ikhlas ya Allah. Jika ada orang yang tidak baik mendekat kepada kami, jadikanlah mereka baik ya Allah. Hanya kepadamu lah kami mengadu, kepadamu lah kami menyerahkan urusan kami ya Allah. Dan berikan kepada kami semua khusnul khotimah mati dalam keadaan iman, iman ya Allah dan jadikanlah ya Allah suami eh, yang belum mendapatkan pasangan ya Allah yang belum mendapatkan jodoh kirimkan kepada mereka jodoh pasangan orang-orang yang kuridoi yang engkau cintai ya Allah yang bakal memuliakan mereka ya Allah dan berikan kepada kami semua keturunan yang soleh solehah keturunan yang soleh solehah yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad yang bakal membahagiakan kami kelak di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat ya Allah jadikanlah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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.